buku, membeli buku melihat kepada siapa penerbitnya, siapa penterjemahnya. Jangan-jangan salah. Apalagi misalnya kita tidak mengerti bahasa Arab ya. Maka menurut ulun ini sangat fatal ya. Jadi duba di sini dicoret bukan maknanya adalah kulit yang bulunya dihilangkan, tetapi maknanya adalah labu atau waluh. Nah, kembali ke hadis, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah dihidangkan makanan kepada beliau yaitu adalah makanan duba atau labu tadi atau waluh ya. Kemudian kata Anas maka aku mengawasi duba. Nah di sini terjemahnya juga mengawasi. Padahal maknanya adalah atatabba'u itu maknanya adalah labu mencari-cari. Mencari-cari Abdurrahman antum coret maknanya ganti mencari-cari. Kata sahabat Anas, dihidangkan kepada kami duba, lalu aku mencari-cari duba labu tadi dan aku letakkan labu tadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada piring kemudian dihidangkan kepada Anas dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihidangkan sebuah piring dan ternyata ada labunya, maka dicari-cari oleh Anas. Kenapa? Kata Anas, karena aku tahu bahwa beliau sangat menyukai labu tadi. Ya. Ini bukan maknanya adalah kulit yang dihilangkan bulunya, itu kesalahan fatal. Jadi di sini maknanya adalah labu atau buah buah waluh. Ya. Ini eh, pertemuan sebelumnya. Kemudian kita sampai di hadis nomor 162. Ya. Kita baca. Berkata Imam Tirmidzi, حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس رضي الله عن عفوا عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba'un wa qadid qala Anas fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubbaa hawalail qas'ah falam azal uhibbu dubba min yawma idin Imam Tirmidzi berkata, Kutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas. Malik, Imam Malik ya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tulhah bahwa dia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seseorang tukang jahit yang mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dia masak. Nah, pernah suatu hari ada seorang sahabat yang profesinya adalah tukang jahit mengundang Nabi untuk makan. Anas melanjutkan, Kemudian aku pergi bersama Rasulullah SAW menuju perjamuan makan tersebut. Kemudian, nah di sini terjemahnya dihidangkan. Makna yang tepatnya adalah kemudian mendekatkan si tukang jahit tadi kepada Rasulullah SAW roti gandum dan kuah yang berisi duba atau labu tadi dan kodit. Kodit ini maknanya adalah daging yang dipotong-potong, yang dikeringkan, yang dikasih uyah, yang dijemur di matahari. Kalau bahasa kitanya apa? Dendeng. Ya, seperti dendeng ya. Nah, di sini ada makna terjemah yang kurang tepat. Makna di sini yang tepat adalah kemudian tukang jahit mendekatkan Rasulullah SAW alaihi roti gandum dan kuah yang berisi duba, berisi labu dan dendeng tadi. Anas berkata, Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini diterjemahkan dengan menghabiskan. Padahal makna tepatnya adalah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari labu yang ada di pinggir-pinggir piring atau kosah. Jadi kosah itu adalah jenis jenis piring, jenis piring yang dia cukup untuk mengenyangkan 7 sampai 10 orang itu kos'ah. Kata sahabat Anas, dihidangkan kepada kami, yang menghidangkan adalah seorang tukang jahit. Yaitu kos'ah atau piring yang besar, yang muatnya bisa membuat orang kenyang dari 7 sampai 10 orang. Nah berarti piringnya besar. Kemudian ketika dihidangkan kepada Rasulullah, Rasulullah mencari duba, mencari-cari labu tadi atau waluh tadi. Yang ada di pinggir-pinggir kos'ah atau piring besar tadi. Kemudian kata Anas, melihat eh, kejadian tersebut dan aku selalu suka makan dubba, makan waluh atau labu sejak saat itu. Kata sahabat Anas bin Malik. Nah, Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata beliau menyebutkan tentang eh, hadis ini ya. Beliau menyebutkan babu jawazi aklil maraq wastihbabi aklil yaktin. Nah, yaktin nama lain dari waluh yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang makan kuah. Kuah ya, bakso misalnya biar habiskan kuahnya boleh dan juga disunahkan istihbab, disunahkan memakan yaktin atau waluh atau apa namanya? labu ya. Makanya kan sahabat Anas mengatakan ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan waluh tadi sehingga Nabi mencari-cari. Maka kata Anas sejak saat itu aku selalu suka dengan labu ya karena Rasulullah SAW menyukai labu. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ithar ya, mendahulukannya para sahabat tentang perkara dunia kepada sebagian yang lain. Anas bin Malik mendahulukan perkara makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tahu bahwasanya Rasul menyukai labu atau atau waluh. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Perkataan Anas, sesungguhnya ada seorang tukang jahit yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dia masak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Nah, jadi Sekalipun yang mengundang eh, adalah seorang tukang jahit, maka Rasulullah SAW memenuhi undangan tersebut. Kata Syekh, ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan tawadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan yang mana yang mengundang siapapun dia. Maka Rasulullah SAW dengan ketawadunya beliau, beliau memperkenankan undangan ter tersebut. Bahkan kalau beliau diundang oleh seorang hamba, seorang budak pun maka Nabi memenuhinya. Kemudian perkataan Anas, kemudian mendekat mendekatkan si tukang jahit di hadapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam makanan ya. Jadi ketika Nabi datang, maka didekatkan makanan tersebut ya. Maksudnya menghidangkan makanan tersebut, didekatkan untuk dihidangkan. Nah, kata eh, kata Syekh Abdul Razak, di antara adab yang baik dalam menyambut tamu adalah mendekatkan makanan kepada tamu. Jadi kalau ada orang datang, tamu datang, maka jangan jangan jauh-jauh makanan tersebut dari dari tamu. Ya. Contoh misalnya di meja makan, ya, sedangkan orangnya duduk jauh misalnya, maka termasuk adab kata Syekh Abdul Razak, makanan tersebut ketika kita hidangkan didekatkan kepada si si tamu. Ya. Dan kita tahu ya subhanallah, termasuk apa namanya penyambutan tamu yang paling baik adalah ketika tamu datang yang pertama kali dihidangkan apa makanan. Ya. Nah, sebagaimana ini perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di sini kita baca. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sang Khalil kekasih Allah subhanahu wa taala kepada tamu-tamunya. Allah subhanahu wa taala mengatakan. Nah di sini cuma disebutkan dua ayat saja. Ulun sebutkan eh, teks lengkapnya ya ini di surah Az-Zariyat 26 dan 27. Sekaligus kita baca tafsirannya. Ya. Az-Zariyat 26 dan 27. dari eh, surah Az-Zariyat dari 26 dan 27 kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu fi Ibrahim al-mukramin?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan?" Nah, tamunya Nabi Ibrahim ini adalah para malaikat yang Allah kirim untuk memusnahkan atau menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Allah perintahkan mereka singgah di kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka masuk, mereka malaikat ini masuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengatakan salama, keselamatan kepada kepada engkau. Jadi mereka apa namanya? E, menyerupai dengan bentuk manusia. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diucapkan keselamatan kepada kamu, qala salamun. Nabi Ibrahim mengatakan keselamatan juga untuk kalian. Kaumu mungkarun, sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang beliau tidak tidak kenal. Nah, baru ayat ini faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika ada datang tamu sekalipun mereka tidak dikenal, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawa daging anak sapi yang gemuk. Padahal yang datang tidak di, diketahui. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan kepada mereka anak sapi yang gemuk tadi. Nabi, Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan kalian makan. Nah kalau kita perhatikan ayat ini ketika tamu datang. Yang datang ini tidak dikenal. Maka Nabi Ibrahim langsung mengambil atau pergi dengan sembunyi, dengan diam-diam kepada keluarga beliau untuk disiapkan anak sapi yang yang gemuk. Nah kalau kita perhatikan teks ayat ini ketika tamunya datang, maka Allah mengungkapkan dengan kalimat faragha fa. Kalau dalam ilmu bahasa Arab fa itu menunjukkan makna yang tidak ada jeda yang lama. Jadi ketika tamu datang, langsung pergi, kemudian faja'a langsung juga didatangkan dengan anak sapi, tidak lawas menghadangi si tamu. Ya, ini bentuk pengagungan atau penghormatan kepada tamu. Ketika mereka datang, kalau ada makanan langsung disuguhkan mah karena tidak menunggu lama mereka. Kemudian nafakor robahu ketika makanan ada langsung didekatkan kepada kepada mereka si si tamu tadi. Tetapi mereka adalah eh, para para malaikat. Ini menunjukkan termasuk adab dalam menyambut tamu adalah ketika eh, mereka datang jangan disuruh untuk berlama-lama di sana, langsung disuguhi makanan. Kemudian makanannya pun juga didekatkan, jangan di dijauhkan. Sebagaimana ini perbuatan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kita teruskan. Kata Anas bin Malik, dan kuah yang berisi duba. Duba tadi adalah labu dan kodit. Kuah sudah diketahui maknanya, yaitu untuk menculupkan roti ke dalam kuah tadi. Dan duba, nah di sini sama terjemahnya ya. Duba adalah kulit, padahal maknanya adalah labu, korok atau yaktin di dalam bahasa Al-Qur'an. Kodit adalah daging yang dipotong-potong, dibumbui dengan garam dan dikeringkan dengan sinar matahari atau dijemur, ya. Agar nah tujuannya adalah agar dapat tahan atau awet. Di sini disimpan terjemahnya yang bagusnya adalah agar dapat tahan atau awet dalam waktu yang lama. Itu kalau di sini namanya den dendeng. Ini juga termasuk jenis lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Itu labu tadi. Yang kedua uh, eh, kodit ya di sini yaitu den dendeng. Kemudian perkataan Anas, aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari dubba atau mencari-cari labu yang ada di pinggir-pinggir kosah atau piring. Nah kata Syekh Abdul Razak, bisa jadi maksudnya maksud dari Anas ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai makan dari pinggir dan dari arah beliau. Bukan maksudnya mencari-cari dari segala arah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi melarang perbuatan tersebut. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Yang artinya wahai anak, wahai anak ya. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang ada di dekatmu. Jadi maksud dari perkataan Anas Rasulullah SAW mencari-cari waluh atau dubba atau labu tadi yang ada di pinggir-pinggir piring maksudnya adalah yang ada cuma di hadapan beliau bukan di seluruh piring. Bukankah Rasul melarang kita mencari-cari makanan sedangkan di hadapan sudah sudah ada? Ya. Nah, tetapi kata Imam An Nawawi, Kemungkinan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari labu tadi di seluruh piring, di seluruh piring. Nah, kan seakan-akan hadis ini bertentangan dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan agar makan yang ada di hadapan, yang ada di di hadapan. Nah kata eh, Imam An Nawawi, beliau menyebutkan alasan yang sangat bagus ya. Kata beliau, Wa innama naha an dzalika li alla yataqazzarahu jalisuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqazzaruhu ahadun bal yatabarrakuna bi atharihi sallallahu alaihi wasallam bi busaqihi wa nakhamatihi. Kata Al-Imam An-Nawawi, bisa jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW mencari-cari labu tadi di seluruh piring. Padahal kan Nabi mengatakan jangan apa? Jangan makan yang makanlah yang ada di dekatmu, jangan makan yang yang jauh ya. Bukankah Rasulullah SAW melarang demikian? Maka maknanya kata Imam Nawawi, hanya saja Rasulullah SAW melarang yang demikian supaya jangan merasa jijik orang yang di sebelahnya. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita agar makan yang ada di Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita agar makan yang ada di hadapan kita? Jangan yang kemana-kemana, yang di sini di sini padahal lauknya sama. Di hadis ini kemungkinan kata Imam Nawawi Rasulullah SAW mencari labu tadi di seluruh piring. Padahal di hadapan beliau sudah sudah ada. Ya. Nah kata uh, uh, uh, Al Imam An Nawawi hanya saja Rasulullah SAW melarang yang demikian supaya jangan merasa jijik temannya yang ada di samping. Dan Rasulullah SAW tidak ada satu sahabat pun yang merasa jijik dengan perilaku seperti itu. Bahkan kata Imam An Nawawi para sahabat mencari keberkahan dengan bekas-bekas dari Rasul SAW, seperti liur beliau, seperti dengan dahak beliau. Paham maksudnya? Ketika Rasul SAW mencari waluh tadi atau duba tadi, kemungkinan Rasul mencari di seluruh piring, padahal di hadapan beliau sudah ada. Kata Imam Nawawi, para sahabat tidak pernah jijik dengan bekas Rasul SAW bahkan dengan mereka mencari keberkahan dengan ludah, bahkan mereka mencari keberkahan dengan dahak yang dikeluarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum tulis nah kayak ini misalnya. Jadi kosah itu piringnya ganal 7 sampai 10 kayak gini 7 sampai 10 anggaplah Nabi duduk di sini Anas di sini. Nih, ini banyak waluh Kan ada dua kemungkinan. Kata Imam Nawawi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Rasul cuma mencari mencari-cari walu itu di sekitar sini di hadapan beliau saja. Karena Rasul melarang kita mencari-cari ke lain sedangkan di hadapan masih masih ada. Bisa dipahami? Ya. Kemungkinan kedua, Rasul memang mencari di seluruh piring. Alasannya, kenapa Rasul melarang kita untuk mencari-cari di seluruh piring sedangkan di hadapan masih ada? supaya orang di sekitar kita, teman-teman kita jangan merasa jijik atau tidak enak melihat pemandangan mencari-cari padahal di hadapan sudah sudah ada. Maka jawabannya kata Imam Nawawi, para sahabat tidak pernah merasa jijik, tidak pernah merasa kada nyaman ketika Rasul mencari-cari waluh tadi. Karena mereka mencari keberkahan dengan air ludah beliau, dengan dahak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, paham ya? Seperti itu. Nah, jadi eh, anggaplah ini waluh dan beliau mencari-cari ke seluruh piring dan ini tidak bertentangan dengan perintah beliau agar kita makan di, di hadapan kita saja, bukan di seluruh di seluruh piring atau di piring-piring yang lain. Padahal di hadapan sudah sudah ada. Itu maksudnya. Jadi kosah itu adalah piringnya besar, bukan kecil, sehingga waluhnya terlihat banyak. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Bisa jadi diartikan bahwa mencari-cari waluh atau dubba tadi tersebut bersama pembantunya Anas bin Malik. Lalu beliau mencari-cari dubba tadi karena makanan tersebut dihidangkan untuk beliau dan Anas bin Malik saja, tidak dengan banyak banyak orang. Makanya langsung mencari-cari labu tadi. Sedangkan Anas Nabi tahu sallallahu dan eh, Anas tidak Eh, apa namanya merasa eh, biasa-biasa saja ketika Rasulullah SAW mencari labu tadi. Dan tidak ada orang lain yang makan bersama bersama mereka. Intinya adalah di uh, hadis ini termasuk jenis yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW bentuknya adalah duba labu, kemudian berkuah dan juga adalah bentuknya dendeng. Kemudian hadis ini menunjukkan faidah yang pertama adalah ijabatud dakwah itu memperkenankan undangan siapapun yang yang mengundang, tidak membedakan orang yang mengundang tadi. Kemudian juga menyebutkan ibahatu kasbil khayyat. Bolehnya usaha dari profesi tukang jahit ya. Kemudian di sini juga menunjukkan fadilatu aklid aklid duba, keutamaan memakan duba yaitu walu atau atau labu. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan eh, disunahkan mencintai labu dan disunahkan juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk adalah labu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai buah-buah labu. Kemudian, nah ini tentang jenis-jenis piring dalam bentuk ukurannya, namanya apa saja ya. Kemudian kita baca piring atau kosah di sini adalah wadah yang lebar atau besar yang terbuat dari kayu untuk tempat makan. Jadi dia piringnya besar, terbuat dari dari kayu. Ya, zaman sekarang masih ada nggak? Nampan dari kayu ya. Kemungkinan ada ya di warung-warung biasanya ada. Tempat-tempat makanan banyak namanya tergantung ukurannya. Dalam bahasa Arab, tempat-tempat makanan itu banyak namanya tergantung ukurannya. As-Sa'alibi menjelaskan tentang nama-nama atau ukuran wadah atau piring makanan kata beliau yang beliau sebutkan di fiqhul lughah. Yang pertama adalah faihah. Yang pertama adalah faihah. Nanti ulun tuliskan. Faihah ini adalah seperti sukur rajah, yaitu piring yang kecil yang cuma bisa dimasukkan sedikit makanan. Ya kayak piring untuk kesan kecap, sambal itu namanya faihah atau sukur rajah. Kemudian lebih besar lagi namanya suhaifah namanya Suhaifah yang cukup untuk menampung makanan yang mengenyangkan satu orang ya seperti kita namanya apa piring itu namanya Suhaifah atau sohan ya kalau bahasa sekarang sohan piring kemudian yang berikutnya adalah mikalah ya mikalah itu mengenyangkan dua atau tiga orang. mikalah mengenyangkan dua atau tiga orang. Nanti tolong tuliskan. Kemudian yang berikutnya yang lebih besar lagi adalah sohfah. Itu mampu untuk mengenyangkan empat dan lima orang. Empat atau lima orang. Berarti piringnya lebih besar lagi. Nah kemudian kos'ah. Nah kos'ah sebagaimana di hadis ini. Dihidangkan kepada Nabi piring jenisnya kos'ah. Kosah itu dapat mengenyangkan 7 sampai 10 orang. Nampan itu ya kayak kita biasanya dengan nampan itu mungkin seperti itu ya, 7 sampai 10 orang. Kemudian yang terakhir namanya jafnah dan dia lebih besar dari kosah. Kemungkinan 10 atau atau lebih. Ada juga yang ada juga yang mengatakan yang lebih besar namanya dasiah. Menuliskan eh, istilah-istilah Piring dalam bahasa Arab dinilai dari sisi apa bentuk ukuran besarnya ya. Yang pertama namanya adalah al fayha Ini minbab supaya kita tahu ya dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Yang pertama namanya al fayha Ini kecil ya, seperti sukur rujah itu kecil ya kayak wadah sambal atau wadah kecap atau wadah tomat kecil ya lebih kecil dari piring kemudian yang kedua namanya suhaifah nah ini seperti piring yang dapat mengenyangkan satu orang saja as-suhaifah kalau bahasa Arabnya namanya sekarang sohan ya belum tulis atau sama dengan namanya sohan piring nah, ini untuk satu satu orang satu orang. Kemudian ukuran yang berikutnya lebih besar namanya mikalah. Mikalah ini cukup untuk dua dan tiga orang. Dua atau tiga orang. Bukan dua per tiga ya, dua atau tiga orang. Berarti lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya namanya adalah sohfah. Bukan sofah ya, sofah. Kalau sofah lembaran, kalau sofah itu piring. Kalau sofah ini mengenyangkan empat dan lima orang. Nah, empat atau lima orang lebih besar lagi. Nah, yang di hadis namanya adalah qas'ah. itu mengenyangkan 7 sampai 10. Nah, berarti gandal benar kayak nampan. Kemudian yang terakhir namanya jaf. Eh salah ya, 10 ya. Namanya jafnah. Ini lebih besar lagi. 10 atau lebih. Jafnah ya. 10 atau lebih. Ini ukuran-ukuran nama-nama piring dalam bahasa Arab dilihat dari jenis ukurannya. Makanya kalau kita terjemahkan kosah ini bukan cuma sekedar terjemahnya piring saja, piring besar. Jadi kita tahu maknanya bahwasanya Nabi mencari labu tadi di piring yang besar. Bukankah Nabi melarang kita mencari-cari makanan sedangkan di hadapan masih ada? Maka jawabannya adalah para sahabat tidak pernah merasa tidak enak ketika Nabi seperti itu karena mereka bertabarruk dengan bekas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan ludah, dengan dahak, dengan air kencing dan seterusnya. Ya. Kemudian perkataan Anas di akhir hadis, dan aku selalu suka dengan dubba atau waluh atau labu sejak saat itu. Maksudnya adalah beliau menyukai waluh karena mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian langsung di hadis 163. Hadis tadi sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmizi di kitab Al-Jami' Tirmizi. Kemudian hadis yang berikutnya 163. Ya, kita baca. Berkata Imam Tirmizi, "Haddatsana Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi wa Salamah ibn Syabib wa Mahmud ibn Ghailan Qalu haddathana Abu Usamah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal asal Imam Tirmidzi berkata Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi dan Salamah bin Syabib dan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Berarti beliau mengambil hadis ini dari tiga guru. Yang pertama Ahmad bin Ibrahim ad duraki yang kedua Salamah bin Syabib, yang ketiga dari Mahmud bin Ghailan. Mereka berkata, Abu Usamah bercerita kepada kami. Abu Usamah kunyah, nama asli beliau Hamad bin Salamah. Abu Usamah nama aslinya adalah Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah. Abu Usamah bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam jadi Hisham bin Urwah, Hisham mengambil dari abahnya yaitu Urwah bin bin Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Nabi saw alaihi wasallam menyukai halwa dan madu. Nabi saw alaihi wasallam menyukai halwa dan madu. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi saw alaihi wasallam menyukai halwa. Halwa maksudnya adalah makanan yang manis. Segala makanan yang yang manis namanya halwa. Dan juga madu dan juga madu. Keduanya termasuk lauk pauk yang dimakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di hadis ini, kata Aisyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai halwa dan madu. Halwa adalah sesuatu yang manis, kemudian madu. Bukankah madu termasuk sesuatu yang manis? Ya kata Abdurrahman. Karena kata Aisyah, Rasulullah SAW menyukai sesuatu yang manis dan madu. Bukankah madu termasuk sesuatu yang yang manis? Nah ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan dan kemuliaan dari dari madu. Karena disebutkan khusus sebelumnya disebutkan umum. Kata Aisyah Rasulullah SAW menyukai sesuatu yang manis. Aisyah sebutkan lagi dan madu. Padahal madu termasuk sesuatu yang yang manis. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan madu disebutkan khusus yang mana sebelumnya adalah umum. Ini juga termasuk lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesuatu yang manis dan juga adalah madu. Nah, madu termasuk namanya lauk pauk ya, karena dia makanan pendamping dari roti. Makanya kan lauk pauk itu ada yang sifatnya padat dan sifatnya cair. Ya, Cair termasuk disebut juga adalah lauk, lauk, lauk. Kemudian terakhir ya, hadis 100 nomor 164 ya. E, berkata Imam Tirmidzi, Haddathana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani Az-Za'farani qala Haddathana Al-Hajjaj ibnu Muhammad qala ibnu Jura'id akhbarani Muhammad ibnu Yusuf anna Ata'a ibnu Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa minhu thumma qama ila salati wa ma tawaddaa kata Imam Tirmizi Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani bercerita kepada kami Za'faran itu bukan di sini maknanya adalah bukan jenis minyak wangi kan ada minyak za'faran bukan za'faran di sini maknanya adalah nama tempat atau nama sebuah kampung ya. Nama sebuah kampung. Bukan maknanya adalah jenis minyak wangi. Bercerita kepada kami, dia mengatakan Al-Hajjaj bin Muhammad bercerita kepada kami, dia mengatakan Ibnu Juraij berkata, Ibnu Juraij nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Ibnu Juraij, nah berarti Juraij adalah kakek beliau. Dan beliau dinisbahkan kepada kakek beliau. Ibnu Juraij, anak Juraij. Padahal Juraij adalah kakek kakek beliau. Muhammad bin Yusuf memberitahuku bahwa Atha bin Yasar memberitahunya bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memberitahunya. Ummu Salamah nama aslinya siapa? Hindun ya. Hindun bin Abi Umayyah. Dan Ummu Salamah adalah termasuk uh, ulama dari kalangan para sahabiat, sahabat perempuan. Dan beliau adalah istri Nabi yang terakhir meninggal, Ummu Salamah. Istri Nabi yang terakhir meninggal dan beliau um, apa namanya hidup ketika cucu Nabi Husain di, dibunuh. Kemudian setelah itu tidak beberapa lama beliau juga mening, meninggal. Ummu Salamah radhiallahu anha memberitahunya bahwa dia pernah menghidangkan kepada istri menghidangkan ya. Makna yang tepat adalah mendekatkan Abdurrahman. Ummu Salamah memberitahunya bahwa dia pernah mendekatkan makanan kepada Rasulullah SAW yang bentuknya adalah jamban masywiyan. Jamban bukan jamban bahasa Banjar ya, jamban masywiyan. Jamban itu adalah apa? Anggota badan yang antara ketiak dan pinggang. Berdiri nah. Jadi jambun itu adalah anggota badan, anggota ya tubuh binatang yang antara ketiak dan pinggang sini namanya. Ini namanya jambun. Nabi pernah dihidangkan daging yang posisinya adalah di di jambun tadi. Bentuknya adalah kambing ya, daging kambing tapi daging yang di sini. Daging masywiyan, daging panggang atau yang dibakar. Lalu beliau memakannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat dan tidak berwudu lagi. Nah, tidak berwudu lagi. Tetapi yang dimakan oleh Nabi di sini adalah kambing. Adalah bentuknya kambing. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Perkataan Ummu Salamah bahwa Rasul bahwa dia pernah mendekatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daging bakar, yaitu yang ada di antara bawah ketiak dan pinggang. Ini adalah syariat terakhir dari beliau bahwa tidak perlu berwudu setelah makan makanan yang dipanggang yaitu sapikah atau kambingkah kecuali daging unta berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Jadi kalau makan daging kambing bakar, sapi bakar maka tidak membatalkan wudu. Kalau unta itu membatalkan wudu ya. Nah, termasuk yang mengatakan daging unta membatalkan wudu adalah Imam An-Nawawi. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak batal wudu. Kalau orang yang memakan daging unta. Tapi Imam Nawawi mengatakan batal wudunya. Padahal beliau adalah mazhab syah, Syafi'i. Tidak mesti ulama mazhab Syafi'i itu selalu sama dengan Imam Syafi'i. Kalau uh, Imam Nawawi melihat dalil ini lebih kuat, maka terkadang banyak masalah beliau berbeda dengan Imam Syafi'i sen sendiri. Ya. Nanti ulun jelaskan lagi tentang masalah ini di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab ya. Hadis ini uh, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Allah alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, eh, semoga bermanfaat. Ada beberapa hadis yang kita ambil tadi tentang eh, jenis lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya ada tadi adalah ad-dubba. Ulun tekankan lagi dubba di sini maknanya adalah yaktin atau korok, yaitu adalah labu atau waluh ya